Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mulai membaca satu kitab yang sangat penting dalam ilmu nahu yaitu kitab Matnul Al-Ajurumiyah sekaligus membaca syarahnya yaitu Tuhfatus Saniyah Adapun kitab Matnul Al-Ajurumiyah ini penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Daud As-Sanhaji yang ma'ruf dengan Ibni Ajurrum. Dikenal dengan Ibnu Ajurrum sehingga hasil tulisan beliau dalam ilmu nahu ini dikenal dengan matan al al -al, ajrumiyah Dan ini adalah merupakan pintu pertama bagi seorang talibul ilmi yang hendak mempelajari ilmu nahu untuk dia mempelajari kitab ini. Matan al-ajrumiyah ini. Nah, sangat sedikit orang yang handai ilmu nahu kecuali dia sudah lewatkan kitab ini. Bahkan kitab-kitab yang panjang syarah ya, bahkan dalam bentuk syair semuanya mengambil terinspirasi dari kitab Matan Al-Ajurumiyah ini. Nah. <clears throat> Dan sangat banyak yang mensyarah kitab ini, sangat banyak. Dulu kita masih waktu di DDI dulu, baru di Mangkoso. Kitab ini sudah biasa kita dengar, biasa kita baca. Dibacakan oleh pengajar kita, guru-guru, ustaz kita yang ada dahulu di sana. Kemudian ke Polmas, kemudian ke Yaman, sampai di Yaman ini juga dipelajari. Kitab Matan ala Jurumiyah ini. Nah. Dan sangat banyak yang mensyarah. Dan di antara syarah yang terbaik adalah kitab ini At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Al-Muqaddimatil Al-Ajrumiyah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahmatul alaihi oleh orang Mesir قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمة الله عليه وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم والمولود في سنة اثنين وسبعين وستمائة والمتوفى في سنة ثلاث وعشرين وسبمائة من الهجرة النبوية رحمه الله Jadi iya, al-musannif, maksudnya musannif sahibu matni al-ajrumiyah ini. Wahu Abu Abdullah, Abu Abdullah kunia, Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud As-Sanhaji nama lengkapnya Al-Ma'ruf bibni Ajurrum yang lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum wal mauludu fi sanati ithnaini wasabiina wasittimia yang dilahirkan di tahun 672 Hijriah. Nah, beliau dilahirkan di tahun 672 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1444 Hijriah. Sudah berapa tahun itu? Ratus tahun ya. Lahir di mana tahun 600-an? 600 berapa? 72. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Nah. Wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyah yang beliau meninggal di tahun 700 23 Hijriah rahmatullah alaihi. Qala rahimahullah ta'riful kalam. Ta'riful kalam. Definisi kalam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب mufidu bil wad'i. Wa kalam itu adalah lafaz yang tersusun berfaedah bil wad'i. Dia mengatakan bil wad'i bil arabiyah. Nah, artinya kalam itu adalah sesuatu yang berlapat tersusun mendatangkan faedah dan berbahasa Arab. Ini bil wad'i. Ya, ringkasnya seperti itu. Wa aqulu qala syari rahimahullah dan aku katakan itu Muhammad Muhyiddin rahmatullah alaihi li lafzil kalami yani Wa lafaz kalam memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyun. Yang pertama makna dari sisi lugawi. Wathani nahwiyun. Ada makna dari sisi il, tinjuan ilmu nahu. Tinjuan bahasa kemudian tinjuan secara ilmu nahu. Itu maknanya lilafdil kalam maknanya ammal kalamul lugawiyu adapun kalam secara bahasa ditinjau dari sisi bahasa bahwa ibarah amma tahsuru bisababihi faidah sawa'un akana lafzan allam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarah nah kalam ditinjau dari sisi bahasa adalah suatu ibarah ibarah ungkapan yang dengannya terwujud dengan sebab itu adanya faidah faidah maksudnya manfaat sawaun akana lafdhan sama saja berlafat yang penting mendatangkan faedah manfaat bisa dipahami berlafat am lam yakun ataupun tidak berlafat kal khatti seperti khat garis wal kitabati tulisan wal isyarati isyarat ya menunjuk isyarat namanya isyarat mengganggu itu isyarat semua kal khat ya khat itu apa garis bisa antum lihat rambu-rambu lalu lintas biasa kalau tikungan biasa apa garis bengkok ya sambil menanjak berarti juga tikungan ada tanjakan ya nah ini menurut beliau di sini bahwa ini masuk kalam tapi dari sisi tinjauan sisi bahasa nah walaupun nantinya diprotes ini bahkan kalam itu adalah kaulun mufham ucapan yang dipahami itu kalam Nah. Taib. Jadi kita berjalan sesuai yang disebutkan oleh beliau di sini dulu. Jadi menurut beliau di sini bahwasanya yang namanya kalam ditinjau dari sisi bahasa adalah sesuatu yang mendatangkan faedah baik itu lapat, ucapan atau hanya sekedar isyarat, tulisan, garis-garis bisa dipahami itu kalam tapi ditinjau dari sisi bahasa dan sekali lagi sebagian para ulama kita memprotes apa definisi ini karena nantinya masuk ke dalam permasalahan-permasalahan aki akidah nantinya. Nah, baik. <clears throat> Wa ammal kalamun nahwi adapun kalam kalam ditinjau dari sisi bahasa fala budda ayyajtami'a fihi arba'atu umurin Naam fala budda min ayyajtami'a fihi arba'atu umurin namanya kalam ditinjau dari sisi bahasa apa ilmu nahu adalah mesti terkumpul padanya empat perkara artinya kapan terpenuhi empat syarat ini perkara ini baru boleh dinamakan kalam eh di sisi orang-orang ulama nahu lawalu yang pertama yakuna lafzan harus berlafat berlafat itu nantinya bersuara lafat dalam bentuk suara suara berlafat wasani ayakuna murakkaba harus tersu tersusun eh dari dua kata atau lebih Wa yang ketiga, ayakuna mufidan. Mufida, ay berfaedah. Berfaedah. Berfaedah. Bisa dipahami. Ada manfaatnya. Warabi'u ayakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Yang namanya kalam itu harus diletakkan sesuai dengan peletakan bahasa Arab. Yang namanya kalam harus bahasa Arab. Nah. Kemudian boleh menjelaskan lebih jauh lagi syarat yang syarat kalam ini ayyakuna lafza harus berlafaz. Apa itu berlafaz? Ayyakuna sautan mustamila ala ba'dil hurufil hijaiyati allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Yang namanya berlafaz yaitu adanya suara Suara itu mengandung sebagian huruf hijaiyah di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar suara. Klakson, ada suara, tapi itu tidak masuk lafaz. Ya, ini suara-suara pukulan meja ini. Ada suara tidak ada. Tapi dia bukan lafaz. Kenapa? Tidak. Dia ada padanya kandungan huruf hi hijaiyah. Maaf. Jadi bukan hanya sekedar suara, tapi suara tetapi ada terdapat di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Mana itu huruf hijaiyah? Yang dimulai dengan huruf alif, alif, sa dan berakhir dengan huruf huruf ya. Misaluhu contohnya Ahmadu. Dengar Ahmadu, dengar ya. Ini ada suara tidak? Ahmadu ada huruf hijaiyah, ada ada alif, ha, mim, huruf dal, Ahmadu. Wa yaktubu Sa'idun. Ya, ini semua Pak. Ini suara, kemudian ada huruf hijaiyah di dalamnya. Beliau mengatakan fa inna kulla wahidatin min hadhihi al-kalimati thalathi inda nutqi biha takunu sautan mustamila ala arba'ati ahrufin hijaiyah. Nah, fa inna kulla wahidatin min hadhihi al-kalimat sesungguhnya tiap-tiap dari satu kalimat kalimat ini yang tiga Ahmad Yaktub Sa'idun ya. maksudnya. Indan nutqi biha pada saat diucapkan takunu sautan mustamila ala arba'ati ahrufin hijaiyah. Terdapat di dalamnya empat huruf hijaiyah. A, h h mim dal. Ahmadu. Empat huruf ya. Yaktubu huruf ya, kaf, ta, ba. Sa'idun huruf sin, ain, ya, dal. Ini maksudnya. Ya, ter, ini suara kemudian mustamila mengandung terdapat pada ya empat huruf hijaiyah ala arba'ati ahrufin hijaiyah Fal isyaratu masalan, maka isyarat, isyarat menunjuk, mengangguk, kedipan mata ya. Nah, isyarat semua. La tusamma kalaman inda nahwiyin. Tidak dinamai kalam di sisi para ulama nahu. Li'adami kauniya sautan mustamilan ala ba'dil hurufi. Kenapa tidak dinamakan kalam isyarat-isyarat tadi? Karena tidak ada suara. Ya, yang mengandung padanya sebagian huruf ijai tadi. Wa in kanat tusamma indal lughawin kalaman walaupun di sisi orang-orang ahlu bahasa indal lughawiyin. Artinya orang-orang yang di sisi ahli bahasa nama dinamakan kalam lihusulil faidati biha karena menghasilkan faedah ketika diisyaratkan mengangguk mau tidak ku anduk ke atas artinya iya ya di mana si pulan tuh antu isyarat tunjuk ke sana berarti di sana ini faedah. Ini katanya di kalam di sisi orang-orang ahlul lughah, tetapi ini pun juga dibantah bahwa ini bahkan bukan kalam. Orang-orang Arab tidak mengenal ya yang namanya isyarat itu sebagai kalam. Bahkan kalam di sisi mereka adalah nutqun mufham, ucapan yang diucap yang di, bisa dipahami itu kalam namanya. Kalam ya di sisi orang-orang Arab adalah nutqun mufham, ucapan yang di, bisa dipahami. Itu baru apa? Kalam. Nam, sehingga isyarat tidak tidak masuk. Wallahu alam. Qala rahimahullah wa ma'na kaunihi murakkaba adapun maknanya murakkab. Tadi apa? ayyakuna lafdan Kita sudah tahu apa itu berlafaz artinya suara yang mengandung huruf hijaiyah di dalamnya, ya sebagian huruf hijaiyah itu baru berlapat. Nah. Kemudian murakkaba, ma makna murakkaba ayakuna murakkaba? Ya. Wa ma'na kauni murakkaba ayakuna muallafan min kalimataini au akthar. Murakkabahnya tersusun yaitu kalam tersebut, ucapan tersebut tersusun dari dua kata atau lebih. Nahu Muhammadun musafirun. Nahu Muhammadun musafirun. Ini Muhammadun. Berlapat tidak ini? Berlapat. Kenapa ada suara? Ada huruf hijaiyah. Naam. Musafirun juga berlapat. Iya, ada suara, ada huruf hijaiyah. Berapa kata di situ? Dua kata. Muhammadun musafirun. Berarti ini ini apa? Kalam. Ini apa? Ini namanya murak, ini namanya murakkab. Ini namanya murak murakkab karena tersusun dari dua kata. Wal ilmu nafi'un. Ya, wal ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidu al majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairun ma tas'a ilaihi ya ini semua Pak ini semuanya namanya murakkab Muhammadun musafir ya al ilmu nafi'un yablughu al mujtahidu al majda ini tiga yablughu mujtahidu al majda likulli ini sudah dua mujtahidin tiga nasibun empat tersusun dari empat kata al ilmu khairun ma tas'a ilaihi eh, ilmu satu khairun dua ma tiga tas'a empat ila lima hi ha li apa berapa enam ya ilmu khair ma tas'a ila kemudian ha ilaihi berarti tersusun dari enam enam kata. Tersusun dari enam, enam, enam kata. Enam. Jadi yang namanya murakab tersusun minimal dua kata. Dua kah? Dua kata. Fakullu ibaratin min hadil itu sama kalama. Maka tiap-tiap ibarat dari ibarat maksudnya ungkapan ucapan tadi di atas sama kalama. Dinamakan kalam. Wa kullu ibaratin minna muallafatun min ini au aksar dan tiap-tiap ibarat ungkapan dari ungkapan di atas tersusun dari dua kata atau lebih fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhah maka kalimat satu kalimat tunggal kata tunggal tidak dinamakan kalam di sisi para ulama nahu illa idzan dhamma ghairuha ilaiha kecuali kalau ada kata yang lain bergabung dengan dengannya sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amthilati sabiqati sama saja penggabungan kalimat selainnya kepadanya secara hakiki hanya secara hakiki maksudnya didengar dilihat Muhammadun musafirun ini hakiki namanya Muhammadun musafirun ya uh, eh, al ilmu khairu ma tas'a ilaihi al ilmu khairu ma tas'a ilaihi ilmu adalah sebaik-baik apa yang kamu upayakan, usaha, usahakan. Naam. Jadi ada namanya murakab hakiki. Apa ini murakab hakiki? Tersusun secara hakikat, artinya tersusun. Kita dengar, kita lihat Muhammadun musafirun. Am takdiran ataupun hanya murakab takdiri, diperkirakan saja. Kama idza qulta laka, kama idza qala laka qail sebagaimana jika seseorang berkata kepadamu man akhukah Man ahuka, siapa saudara laki-lakimu? Fatakulu maka kamu katakan Muhammadun. Ini kalimat Muhammadun ini kelihatannya tunggal ya satu. Tapi ini ditakdirkan, diperkirakan maksudnya Muhammadun ahi. Muhammadun ahi atau ahi Muhammadun. kalimat kalimatu maka kalimat ini kalimat Muhammad ini tu'tabaru kalaman ini dianggap kalam Muhammad Lianna takdir, kenapa? Karena perkiraannya susunan kalimat itu Muhammadun akhi. Berapa kalimat ini Muhammadun akhi? Tiga. Muhammadun, kemudian akhun, kemudian ya mutakallim. Muhammadun akhi. Fahiyya fit takdiri ibaratun muallafatun min thalafi kalimat. Maka kalimat Muhammadun ini yang merupakan jawaban man akhuka, man akhuka, siapa saudara laki laki Kemudian Anda menjawab Muhammadun maka ini perkiraannya tersusun dari tiga k, Tiga kata. Tiga k, Tiga kata. Nah, Muhammadun akhi, eh akhun dengan ya mu, mutakallim wallahu alam. Baik, wa ana kauni mufidan insyaallah di majelis berikutnya. Dua kitabnya. Nah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta